Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Nadmil Waraqat yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Kita masih berada pada pembahasan mengenai perbuatan-perbuatan yang terkadang khusus untuk Rasulullah SAW namun tidak diperbolehkan untuk umatnya. Karena memang ada perbuatan yang Rasulullah lakukan, namun juga umum umatnya juga boleh melakukan. Ada juga perbuatan yang memang khusus Rasulullah saja dan umatnya tidak boleh melakukan kan itu. Nah, kita lihat yang berikutnya barakallahu fiikum. Halaman yang ke-145, wal wajhu itu ya. Dan sisi yang kedua masih mengenai daripada apa? Rasulullah kan ketika melarang puasa wisal, sebagian para sahabat bertanya, "Innaka tuwasil?" Wahai Rasulullah, engkau melarang kami puasa misal, tapi engkau sendiri puasa misal. Akhirnya Rasulullah mengatakan lastu atikum. Aku tidak seperti keadaan kalian. Paham ya? Nam. Innama yut'imuni rabbi wa yaskini. Hanya saja aku diberi makan Rabbku dan diberi minum. Nah, ini iskal itu loh. Masa puasa kok makan dan minum? Apakah benar-benar makan dan minum secara hakiki atau bagaimana? Itu ada beberapa sisi yang menyebutkan. Ada yang mengatakan itu maksudnya dikasih makan, dikasih minum dari makanan surga. Nah, makanan surga tidak membatalkan puasa, itu pertama katanya. Ada juga yang Nah, barakallahu fikum memberi, mengatakan maknanya Rasulullah diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti kekuatan orang yang makan dan minum sehingga tidak apa, tidak haus, tidak lapar. Yang ke, yang sekarang sisi yang berikutnya. Wal wajhu tsani annahu lin shighani qalbihi dzikrillah. Bahwasanya sebabnya karena sibuknya Rasulullah dengan sibuknya hatinya Rasulullah dengan berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala wa ta'alluqihi bihi dan terkaitannya hatinya enam atau terikatnya hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala dengan zikir tadi istaghna 'anil ta'am syarab akhirnya enggak butuh makan lagi enggak butuh minum lagi ini juga sisi yang lain kan nah maknanya karena Rasulullah itu sibuk dengan berzikir hatinya sibuk dengan berzikir akhirnya apa enggak butuh lagi makan dan minum itu loh istilahnya li'anna al-insana idza syaghala qalbuhu bi syai'in Naam nafya ta'am wa syaraba. Dikarenakan manusia apabila dia menyibukkan hatinya dengan sesuatu, biasanya dia apa? Lupa makan, lupa minum. Ya enggak? Wa kullu dan segala sesuatu lupa. Atau misalkan sibuk dengan sesuatu mikirkan apa gitu ya, istilahnya mikirkan pekerjaan atau mikirkan apa yang antum pikirkan, akhirnya katakan lupa makan, lupa minum gitu loh. Itu manusia. Ara'aitum rajulan iltaqa bisadiqin lahu ba'da muddah tawilah Nah, araitum bagaimana menurut kalian? Eh? Atau tidak kalian melihat seseorang yang berjumpa dengan temannya, yang temannya itu apa? Setelah beberapa waktu yang panjang, jadi nggak pernah jumpa tapi tiba-tiba jumpa itu loh. Nah, Summa jalasa yatahaddatsani min ba'di salati dzuhur. Kemudian dua-duanya duduk berbincang-bincang mulai dari setelah salat zuhur, fa bi adanil 'asri yu'adzin. Tiba-tiba sudah apa? Adan asar dikumandangkan. Terasa nggak rasanya? Nggak terasa kan tersibukkan dengan sesuatu yang memang dia lakukan itu loh, paham ya? Naam. Ini sekedar gambarannya. Wa ada dan biasanya eh, secara kebiasaan atau tradisinya annahu yataghadda ba'da dhuhr. Biasanya sebelum zuhur, setelah zuhur biasanya mereka makan biasanya. Tapi karena ngobrol tadi lupa apa? Lupa makan, lupa minum. Kita lihat hal yajidu alamun ju'. Sekarang kalau saking asik-asiknya ngobrol itu ya perhatikannya misalkan habis duhur ternyata datang teman yang sudah lama gak ketemu ngobrol saking asiknya itu nggak terasa lapar nggak terasa haus biasanya paham ya itu kata beliau apakah dia menjumpai sakitnya lapar al jawab la yajiduhu jawabannya nggak menjumpai kenapa li'anna qalbahu hilon 'anil akul syurb karena hatinya memang nggak butuh makan nggak butuh minum itu loh sudah asik dengan ngobrol tadi itu paham ya nah ini contoh eh, contoh globalnya seperti itu kata beliau Fayaqulun, akhirnya mereka mengatakan innar rasul sallallahu alaihi wasallam lahu halun. Halu ta'alluqin billah la yablughuhan nas. Ada juga yang mengatakan itu maksudnya adalah bahwasanya Rasulullah itu memiliki keadaan yang apa? Yang dia itu keadaan tersebut apa? Keadaan punya keterikatan dengan Allah Subhanahu wa taala yang tidak yang barakallahu fikum yang manusia yang lainnya tidak sampai pada situ. Jadi keadaan Rasulullah itu memiliki keadaan yang tinggi, yang manusia tidak sampai keadaannya ke seperti Rasulullah. Paham maksudnya? Itu ucapan sebagian orang. Walihada kana fi munajatillahi azza wajal. Oleh karena ini, na'am oleh karena sebab ini, maka Rasulullah di dalam munajah menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala kana yaqifu hatta tatawarram qadamah wa tatafattar. Dahulu Rasulullah berdiri hingga kedua telapak kakinya bengkak. Nam dan hingga keluar darahnya. Ketika dia mulai itu kan, surat malam itu kan Wahada ya yatahammaluhu ahadun yang sepertinya tidak akan mampu orang. Kalau kita aja nggak mampu, tapi Rasulullah Masya Allah diberikan kemampuan gitu ya. Nah, fahada ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ala hirsihi. Maka di sini ada ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, dalam keadaan semangatnya beliau alal khair, semangatnya beliau terhadap apa kebaikan. Sallallahu yauman ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dia sholat perhatikan sholat bersama Rasulullah pada suatu hari Yakul sholat itu ma'arosulillah. sallallahu alaihi wasallam Faatallah hatta hatta hamamtu bi amrisu. itu perhatian ini Aku suatu ketika sholat bersama Rasulullah SAW, ternyata Rasulullah panjang sholatnya. Hingga aku punya keinginan sesuatu yang tidak baik. Paham ya? Maksudnya itu ingin kalau segera duduk itu loh, karena panjangnya itu. Padahal Abdullah Mas'ud semangat sekali ibadahnya. Paham ya? Kita lihat. Ila wa ma hamamta Apa yang kau inginkan di dalam hatimu? Qala hamam an ajlisa wa ada'ahu. Aku ingin apa? Ingin duduk dan meninggalkan sholatnya, Karena panjang gitu loh. Nah, ini menunjukkan bahwasanya apa barakallahu fikum memang Rasulullah itu diberikan istilahnya kekuatan yang tidak dimiliki oleh yang lainnya gitu loh ya. Nah, beliau panjang pun tetap tahan. Ma'anna Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ashabbu minar Rasul. Dalam keadaan seperti itu padahal Ibnu Mas'ud itu apa? Lebih muda daripada Rasul. Ashabbu maksudnya lebih muda gitu ya. Wasyabu aqwa tahammulan minasy syekh. Sedangkan kalau anak muda itu tentunya lebih kuat, lebih tahan daripada syekh orang yang tua itu falisanu khasun bir rasul sallallahu alaihi wasallam maka puasa wisal itu khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walakin ma makna qaulih sallallahu alaihi wasallam inni abitu yut'imuni rabbi miskini tayib kalau seperti itu tapi apa maknanya ucapan Rasulullah sesungguhnya aku bermalam dalam keadaan Rabbku memberi makan aku dan beri minum aku qulna fihi salah satu ihtimalatin perhatikan ini jawabannya di sini ada tiga kemungkinan. itu kemungkinan maksudnya tiga kemungkinan. Al-ihtimalul awal kemungkinan pertama annahu ya'kulu yashrab minal jannah yang sudah kita sebutkan tadi ya. Kemungkinan pertama Rasulullah itu makan dan minum dari surga. Wa ta'amul jannah la yufattiru saim, Sedangkan makanan penduduk surga itu tidak apa? Tidak membatalkan orang puasa. Wa hadza qaulun laula annahu qila lakana naqluhu abasan. Ini ucapan ini ini ucapan juga, ucapan pendapat juga. Tapi kalau seandainya ini nah memang enggak diucapkan, sebenarnya pengucapan itu adalah abasan sia-sia. Enggak perlu kayak gitu. Nah, yang namanya makan itu batal itu loh, kalau makan beneran itu istilahnya. Nah, jadi penukilan yang pertama ini sia-sia ya istilahnya ya. Pendapatnya lemah ya istilahnya itu. al ihtimal tsani, kemungkinan yang kedua, annallaha yu'tihi min tahammulil ju' wal 'atash ma la yu'tihi Yang kedua, Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Rasulullah Naam untuk tahan dan kuat lapar dan haus. Naam yang tidak diberikan kepada yang lainnya. bahwasanya maksudnya? Jadi Allah Taala memberikan kekuatan tahan lapar dan tahan haus yang tidak diberikan kepada yang lainnya. Wa hadza wa in kana muhtamalan. Ini walaupun masih ada kemungkinan, masih kemungkinan, lakinnahu laysa fi dzaka al-manzila al-'aliyah lirrasul. Akan tapi yang seperti ini halnya, naam Tidaklah ada pada Rasulullah tingkatan yang tinggi seperti itu pada Rasul alaihi salatu wasalam. Tinggallah ihtimal yang ketiga ini. Al-ihtimal salis kemungkinan yang ketiga, annahu linshighalihi billah azza wa jal wa ta'alluqi qalbihi bihi nasiyal aql wasyarf. Nah, artinya yang ketiga ini kemungkinan yang ketiga karena sibuknya Rasulullah dan hatinya Rasulullah sibuk dengan Allah Subhanahu wa taala dan terikat hatinya dengan berzikir pada Allah Subhanahu wa taala akhirnya lupa makan dan lupa minum walam yahtam bihi dan akhirnya Rasulullah enggak peduli, enggak perhatian penuh dengan makanan minum tadi itu. Wa hada indi aqwa ihtimalat. Ini kekuatan beliau. Dan ini menurutku enam adalah ihtimal yang lebih kuat, kemungkinan yang kuat. Wa alaihi fa innal wisala yakunu haraman alaina. Maka berdasarkan pendapat tersebut, maka puasa wisal haram bagi kita semuanya wa halalin Rasul sallallahu alaihi wasallam dan halal bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalil dalilu ala dzalik yang telah ditunjukkan dalil mengenai hal tersebut. Naam. Mahfuz salah ya? Eh, na'am. Jadi kata beliau fa'in dan al-an misalan min al-khususiyat. Berarti sekarang kita sudah memiliki dua contoh mengenai kekhususan-kekhususan Rasulullah. Al-misal awal min al-Qur'an, contoh pertama dari Al-Qur'an, wasani min as-sunnah, contoh kedua dari as-sunnah. Dari as-sunnah mengenai apa? Mengenai kuasa wisal yang dari Al-Qur'an. Nah, barakallahu fikum mengenai yaitu dahulu wanita atau khusus Rasulullah wanita boleh menghadiahkan dirinya untuk diri untuk Rasulullah tanpa mahar. Dalam Al-Qur'an kemarin kan itu, "Nam bamra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin-nabi in aradan an-nabiyyu an yastanqihaha khalisatan lak." Paham ya? Jadi dari Al-Qur'an khusus masalah dulu Rasulullah dapat kekhususan wanita itu boleh menghadiahkan dirinya untuk Rasulullah itu tanpa mahar. Paham maksudnya ya? Kalau dari as-sunnah puasa misal ini contohnya. Naam ada punya berikutnya insyaallah taala kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu